Muhammad ibn Salih Al-Faymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kesempatan atau pekan yang lalu <clears throat> eh, ada yang bertanya tentang eh, apa bahaya dari eh, bid'ah dari hal-hal yang tidak dicontoh disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian eh, saya jawab dengan eh, sedikit eh, panjang tetapi kurang ya. Oleh karena itu eh, akhuna Ihsan eh, taala pada pekan yang lalu menginginkan pembahasan eh, khusus eh, pada pekan ini tentang masalah tersebut yakni hal-hal atau khuturat al-bidah jadi hal-hal yang muncul atau dari hal yang tidak sesuai dengan sunnah dari bahaya bahaya bid'ah atau bahaya bahaya e, eh, pengaruh dari bid'ah untuk orang yang melakukannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu pada majelis ini kita namai dengan e, eh, majelis dakwah kita masuk e, eh, lil ajakan atau suruhan untuk pertama teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga poin yang eh, ingin saya bahas dalam pertemuan yang singkat ini. Yang pertama adalah eh, sendiri termasuk di Alkitab wa Sunnah. Seruan atau ajakan untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang mauqifu ala immatinna sunnah tentang sikap para imam dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang uh, ketiga adalah tentang uh, eh, al-bid'atu ta'rifuha khuturatuha wa asbabuha tentang bid'ah bahaya dan sebab-sebabnya definisi bahaya dan sebab-sebabnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai masalah yang pertama meminta taufiknya untuk mulai masalah yang pertama <clears throat> yakni seruan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam <clears throat> marilah kita memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang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 Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'" apabila kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allah war Rasul. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik <clears throat> dan lebih hasan, lebih ahsan akibatnya. Ayat yang mulia ini adalah merupakan seruan dari Allah Subhanahu wa taala perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk mentaati Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari perselisihan sesama kaum mukminin. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum mukminin, tugas kaum mukminin adalah kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Allah adalah kepada Al-Quran, yakni kitab Allah dan kembali kepada Rasul adalah kembali kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. <clears throat> Tentunya setelah wafat beliau, kata Ibn Abbas, adalah kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil yang pertama. <clears throat> yakni firman Allah Subhanahu wa taala ajakan dari Allah untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan dari hadis Jabir radhiyallahu an <clears throat> dari saya Muslim dari hadis Jabir dia bersabda taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati la yatafarraqa hatta yarida alayya al Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat ba'dahuma setelah keduanya. Dua perkara tersebut kata Rasulullah adalah kitab Allah dan sunnah. Dan kedua tidak akan berpisah sampai mendatangiku di telagaku. Hadis ini menerangkan tentang ajakan dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam untuk memegang Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. <clears throat> dan perlu diketahui oleh kita semua ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa agama kita din kita tidak dibangun di atas rakyat, tetapi din kita dibangun di atas dalil oleh karena itu, kalau kita melihat sebuah perkataan yang pernah terucap dari lisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya Ali pernah berkata "Lau kana ad-din bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi awla bil-massi min a'lahu" "Lau kana ad-din bir-ra'yi" kata beliau kiranya agama itu dibangun di atas ra'yu, dibangun di atas pendapat-pendapat manusia, saya, bawah dari sepatu khuf itu lebih pantas, lebih utama untuk diusap daripada yang bagian atasnya. Ini menunjukkan bahwa agama kita tidak dibangun di atas royo. Seseorang yang mengusap sepatu khuf ketika bersuci, mengusapnya bagian atas bukan bagian bawah. Ya, kenapa bagian atas? Karena itulah yang dicontoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bagian bawah kalau menurut akal kita lebih kotor, ya. Tetapi agama kita tidak memerintahkan, tidak mencontohkan, atau Nabi tidak mencontohkan mengusap yang bawah tetapi mengutus mengusap bagian atas. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib tentang masalah ini pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khufi aula bil mas'i min a'la." Seandainya agama itu dibangun dengan ra'yu, dibangun di atas pendapat-pendapat manusia, niscaya bagian yang bawah itu lebih pantas, lebih afdol, lebih utama diusap daripada bagian yang atasnya eh, Imam Syafi'i rahimahullah taala ya, pernah berkata man istahsana faqad syarra'a man istahsana faqad syarra'a orang yang berbuat istihsan menganggap baik urusan sesuatu urusan sebuah sesuatu amalan yang tidak ada dalam uh, Islam tidak dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Tokoh syara'ah maka dia telah membuat syariat. Ini kata lima Syafi'i dan ini tentunya adalah hukumnya diharamkan. Dan beliau Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, "Innama al-istihsanu talazzuz, walau jaza al-istihsanu fid la jaza zalika li ahli al ukuli min ghairi ahli al-iman." ولجاز أن يشارع في الدين في كل باب وأن يخرج كل إنسان من نفسه شرعا جديدا Ya. Ini perkataan beliau yang yang sangat-sangat eh, indah, sangat agung dalam kitab Ar-Risalah. Ya, beliau pernah berkata yang namanya istihsan, menganggap baik sebuah urusan, sebuah perbuatan, sebuah ucapan dalam agama yang tidak ada sebelumnya. ini merupakan telazuz. Telazuz dari kata e, eh, laziz. Ya. Atau sesuatu yang nikmat. Ya. Ber, ber, bernikmat-nikmat. Ya. Kalau seandainya istihsan itu kata beliau dibolehkan dalam agama, maka dibolehkan pula hal tersebut bagi orang-orang yang punya akal dari sebagian ahlu eh, dari orang yang tidak memiliki iman. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari saja orang yang berakal dari orang-orang kufar, ya, tidak menganggap baik semua urusan. Ya, apalagi dalam masalah agama. Dan dia berkata, seandainya dibolehkan untuk membuat syariat dalam agama, dalam setiap bab, maka niscaya setiap orang keluar membuat syariat tersendiri, membuat syariat masing-masing. Setiap kita akan bisa membuat atau mengada-ada eh, atau apa ya, membuat masing-masing syariat. Kita lihat perkataan dari Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala. Beliau pernah menasihati seseorang. Beliau berkata, "Idza aradta amalan ترى أنه طاعة فانظر فإن وردت به السنة وإلا فدعه ya kita perhatikan lihat perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani apabila anda melihat sebuah amalan apabila anda melihat sebuah amalan anda melihat bahwa itu merupakan ketaatan maka falur kata beliau perhatikan lihat lagi. Fa'in waradat bihi sunnatu wa illa fada'ahu. Apabila ada sunnahnya, maka lakukan. Kalau tidak, maka tinggalkan. Ini adalah nasihat dari Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala. Dia berkata, kalau Anda ya ingin mengamalkan sebuah amalan, lihat ini amalan merupakan ketaatan. Beliau mengatakan lihat. Ya, sahur Lihat. Kalau ada sunnahnya maka amalkan. Kalau tidak ada sunnahnya maka ditinggalkan. Ya. Ini kata beliau. Kemudian poin yang kedua, kita akan melihat sikap dari para ulama tentang dakwah atau seruan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya akan bacakan dari perkataan empat imam yang ma'ruf. Ya. yakni Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik rahimahullah, ya, rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad. Ini empat mazhab, eh, empat imam yang memiliki pengikut dari mazhab yang diakui dari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat perkataan al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى الرأس والعينين ya apa kata beliau apabila datang dari Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dan apabila datang sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam فعلى الرأس والعينين maka terimalah tunduklah al ra'si wal ainain ini di atas kepala dan dua mata. Artinya kita harus menerima taslim betul-betul apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Imam Malik rahimahullah taala telah berkata, "Ma min ahadin illa wa yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadha al-qabr." Wa ashara ila qabr Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Malik Imam Ahlu, Imam Ahli Madinah, ya, tinggal di kota Madinah. Dan para ulama mengatakan apabila e, berkata tentang Imam Malik, huwa najmun, dia adalah bintangnya para ulama. Ya. Imam Malik pernah berkata, tidaklah seseorang, tidaklah seseorang, melainkan bisa diterima perkataannya atau bisa ditinggalkan. Illa sahibu hadal qadr. Kecuali penghuni kuburan ini. Beliau mengisyaratkan dan eh, kepada kubur Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Yani semua perkataan manusia selain perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa ditolak atau bisa diterima. Anda perkataan Anda atau perkataan saya atau perkataan dia atau fulan atau alan ya bisa diterima atau bisa ditolak kecuali perkataan dari perkataan Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata لقد ضل من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول من بعده Sesungguhnya telah tersesatlah orang orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perkataan orang yang setelahnya. Ini Imam Syafi'i ya, berkata demikian dan dia pun berkata kullu ma kuntu wa kana qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilaf qawli mimma yasih hadits Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam awla wa la tuqalliduni Beliau pernah berkata di dalam kitab Adab Syafi dan Manaqib Al-Imam Syafi ya, beliau berkata seluruh perkataanku seluruh ucapanku ya kemudian perkataan atau sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam menyelisihi perkataanku maka yang lebih layak untuk diterima adalah perkataan Rasulullah SAW. alaihi wasallam beliau berkata hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam aula ya jadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama untuk diterima dari hadis yang sahih wala tuqalliduni janganlah kalian taklid kepadaku <clears throat> ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala bagaimana perhatian dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala dia berkata "La tuqallidni ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا, ولا الأوزاعية ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berkata, janganlah kalian eh, janganlah anda taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Imam Malik. Jangan taklid kepada Syafi'i. Jangan juga kepada Auza'i atau kepada As-Sawri. Dan ambillah dari mana mereka mengambil. Ini adalah wasiat-wasiat dari para ulama kita tentang dakwah seruan untuk kembali kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Permasalahan yang ketiga atau poin yang ketiga <clears throat> yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini adalah tentang masalah uh, al-bid'atu ta'rifuha wa khuturatuha wa asbabuha tentang eh, hal yang sering kita dengar yakni bid'ah ya sebagian kita kadang-kadang mendengarnya eh, tidak enak didengar kata sebagian mereka atau ada di antara kita yang tidak mau mengucapkannya sama sekali atau di antara kita ada yang eh, alergi mendengarnya padahal ini adalah sesuatu yang eh, ada dan Rasulullah SAW sebut dalam hadis ya kullu bid'atin dolalah Rasulullah menyebutnya dan para ulama menyebutnya juga dalam beberapa kitab oleh karena itu sesuai dengan porsinya kita akan sampaikan dalam eh, kesempatan yang singkat ini uh, ulama seperti al-Imam Syatibi rahimahullah taala dalam kitab Al-I'tisam beliau mendefinisikan tentang bid'ah beliau berkata namanya bid'ah adalah tariqatu al-mukhtar al-mukhtara'atu fi din tudahi asy-syar'iyyata يقصد بها التقرب إلى الله ولم يكن على صحتها دليل شرعي صحيح أصلا ووصفا ya. Beliau berkata yang disebut dengan bid'ah adalah sebuah tariqah, sebuah jalan, tata cara yang dibuat-buat yang dibuat-buat dalam urusan agama. Dalam urusan agama yang menandingi jalan syariat, yang menandingi jalan syariat, maksud melakukan hal itu adalah dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada dalil syar'i tentang pengesahannya ya dalil syar'i yang sahih baik secara asal ataupun secara sifat. Ini definisi yang beliau sampaikan dalam kitab Al-Qiyatul Som. Ya. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa bid'ah yang dimaksud dalam masalah agama adalah eh, eh, bid'ah yang dimaksud dalam, dalam masalah kita yang sedang kita bahas dalam, dalam masalah agama, bukan dalam masalah eh, dunia ya adapun dalam masalah dunia seperti membangun sekolah pakai naik mobil eh, pakai HP kemudian eh, makan dengan piring ya kemudian kita berpakaian eh, seperti ini ya maka tidak masuk dalam masalah agama dan itu dalam masalah urusan dunia ini yang perlu dicamkan dan diperhatikan oleh eh, kita semua kita lihat perkataan dari ulama seperti Hasan bin Atiyah rahimah radhiyallahu anhu dia dia pernah berkata مبتدأ قوم بدعة في دينهم إلا naza الله min sunnatihim مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة Tidaklah satu kaum melakukan bid'ah dalam agama, bayangkan Allah cabut dari sunnah mereka sepertinya kemudian tidak akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada mereka sampai hari kiamat. Ini ancaman dari orang yang melakukan bid'ah. Ibn Mas'ud nasihati kita dengan perkataan beliau ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Beritiba'lah. Ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan lakukan hal yang baru, jangan lakukan bid'ah dan kalian telah cukup ada enam hal. Dan ini jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam pertemuan yang lalu tentang bahaya bid'ah. Apa bahaya bid'ah? Ya. Enam bahaya bid'ah ya. yang kembalinya kepada orang yang melakukannya dengan sesuatu yang buruk. Yang pertama adalah amalnya merdud. Bahaya yang pertama, amalnya tertolak. Ini didasari dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Rasul bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa qad." Barang siapa yang melakukan perbuatan hal yang baru dalam agama kami, yang tidak ada contoh dari kami maka dia maka tertolak. Yang kedua, bahaya bid'ah adalah at-taubatu anhu mahjubatun ma dama musiran ala ma'siyatihi wa ma bariha muqiman ala bid'atihi lidzalika yukhsha alaihi su'ul khatimah ya bahaya yang kedua dari perbuatan bid'ah adalah terhalangnya taubat. Terhalangnya taubat selama orang yang melakukan bid'ah terus dalam maksiatnya, selama terus berada dalam bid'ahnya, oleh karena itu sangat dikhawatirkan dia akan mendapatkan su'ul khatimah bukan husnul khatimah. Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al Imam At-Tabrani dan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah beliau berkata uh, dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Awsat ya Eh bisa dilihat hadis yang maksudnya di silsilah hadis sahihah Rasul bersabda Inna Allah ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin hatta yad'a bid'atahu Kata Rasul, sesungguhnya Allah menghalangi taubat orang yang melakukan bid'ah. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap eh, pelaku atau orang yang memiliki bid'ah sehingga dia meninggalkan bid'ahnya. Ini bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga adalah dia tidak bisa mendatangi, mengunjungi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya orang yang melakukan bid'ah. Dan ini dasari dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim الرسول صلى الله عليه وسلم بسبدا أنا ثرتكم على الحوض ولا يرفع رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك كذا رسول الله عليه وسلم أكو mendahului kalian mendatangi haud, mendatangi telaga di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda di depan para sahabat, Aku akan mendahului kalian mendatangi haud. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allah menampakkan kepadaku rijal beberapa orang di antara kalian, sekelompok orang di antara kalian ثم لا yukhtalajun دوني Kemudian mereka dihalangi dariku. Diusir. Mereka diusir dari telaga. Takulu dan aku berkata, Ya Rabbi, wahai Rabbku, ashabi, mereka adalah sahabat-sahabatku. Wahai Rabb, mereka adalah sahabat-sahabatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan baru dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak kau contohkan setelah kematian kau setelah kematian engkau ini bahaya yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama dari bahaya bid'ah di akhirat. Kemudian bahaya yang keempat tentang bahaya bid'ah adalah alaihi ismun alaihi ismu man amila bi bid'atihi ila yaumil qiyamah. Dia mendapatkan dosa dari orang yang mencontoh bid'ahnya ini kalau bisa dikatakan dosa jariah. Dia mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya, dari orang yang meneruskan bid'ahnya. Jadi sampai hari kiamat. Ini diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala. firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 25, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah." Liyahmilu awzarahum كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ليحملوا mereka membawa dosa-dosa secara sempurna pada hari kiamat dan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Mereka memikulnya. Billah. Dan itu sempurna. Ya. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mengajak kepada kesesatan, orang yang mengadakan hal yang baru dari urusan agama. Dan Rasulullah alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya beliau bersabda, "Man da'a إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا Rasulullah alaihi wa alihi wasallam bersabda, siapa orangnya yang mengajak kepada kesesakan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa dari orang yang mengikutinya dan hal itu tidak menguranginya sama sekali dari dosa-dosa mereka tersebut. Wallahu Jadi hendaknya kita kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita takut apabila kita berbicara, kemudian diikuti oleh manusia, kemudian dosanya kita tanggung? Tidakkah kita takut apabila kita beramal dan mengajak manusia untuk mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita berdosa dan menanggung dosa mereka. Wallahualam. Kemudian yang kelima dari bahaya bid'ah adalah sahibu kulli bid'atin mal'un bahwa pelaku bid'ah itu terlaknat pelaku bid'ah terlaknat dan ini didasari dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasul bersabda man ahdatha fiha wa awa muhdisan فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah padanya atau melindungi ya, menaungi orang yang melakukan bid'ah, maka atasnya laknat Allah, malaikatnya dan seluruh manusia. Yang keenam, yang keenam dari bahaya bid'ah ya, adalah sahibu kulli bid'atin la yazdad min Allah illa bu'da. Saya ulangi, sahibu kulli bid'atin la yazdad min Allah illa bu'da. Bahwa orang yang melakukan bid'ah tidaklah bertambah dari Allah melainkan jauh. Artinya apa? Artinya dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh, semakin jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini didasari dengan hadis uh, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ketika berbicara tentang eh, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang sifat orang-orang khawarij. Hadisnya riwayat Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Rasul yang mulia alaihi wasallam pernah bersabda, "Yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim." wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية yang artinya keluar di tengah-tengah kalian nanti satu kaum ini tentang khawarij sifat mereka adalah kalian merasa sholat kalian ini tidak tidak ada apa-apanya dengan sholatnya mereka. Siamnya kalian tidak ada apa-apanya dengan siamnya mereka. Amal kalian tidak ada apa-apanya dengan amalnya mereka. Mereka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membaca Al-Quran, tetapi Qurannya tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak masuk dalam hati mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya ini apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jauhnya pelaku bid'ah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh, ya, ada tambahan satu lagi, ada mukabul syahadat lil mubtadi abdaiyah wa Bahwa persaksian pelaku bid'ah jadi dai dainya ya jadi yang menyeru bid'ah tidak diterima begitu juga riwayatnya tidak diterima tentang sebab-sebab bid'ah banyak sekali ya saya sebutkan beberapa tentang sebab bid'ah yang pertama bid'ah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah al-jahlu bi ahkamiddin wal qawlu 'ala Allah bi ghairi ilm karena kebodohan tentang hukum-hukum agama dan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini sebab utama terjadinya bid'ah dan tersebarnya bid'ah. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Ta'alluq di syubhat. Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu dan eh, syubhat. Ya. Kemudian yang ketiga, al-i'timad 'ala al-aql al-mujarrad. Bersandar hanya di atas akal. Ini pun sebab munculnya e, bid'ah. Yang keempat, taklid syuyuh. Taklid syuyuh. Taklid kepada syuyuh, ya, para syekh. Wa i'tiqadi ismatihim wa adam urudil khata' minhum wa ta'asul li ara'i rijal. Dan meyakini bahwa mereka itu maksum, meyakini bahwa syekh itu maksum dan tidak terjatuh dalam kesalahan. Ya. Kemudian ta'assub terhadap pendapat-pendapat manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga penyebab munculnya e, bid'ah. Kemudian yang kelima juga sa'usu. Adanya majelis-majelis kawan-kawan yang buruk. Di antara penyebab bid'ah juga yang keenam adalah al-i'timadu al-ahadits ad-dha'ifati wal mawdu'ah berpegang bersandar di atas hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang eh, palsu. Yang ketujuh, at-tashabbuhu bil kufari wa Meniru-niru orang kafir, taklid kepada orang-orang kafir. Ini salah satu munculnya bidah. Bagian kita ya, melakukan amalan tidak melihat Al-Quran dan Sunnah tetapi dalam rangka menandingi orang kafir maka muncullah bid'ah bid'ah baru kemudian yang keempat delapan adalah adat wa khurafat la dalil alaiha adanya adat istiadat khurafat yang tidak memiliki dalil di atasnya ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang masalah eh, sebab-sebab dari bid'ah ada sebelum saya tutup ada eh, dua kisah yang ingin saya sampaikan tentang beberapa kedua eh, kejadian kejadian yang dihadapi oleh Sa'id bin Musayyib eh, Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala dalam eh, Sunan Ad-Darimi ya Al-Imam Ad-Darimi mengeluarkan kisah bahwa Sa'id bin Musayyib ra'a rajulan pernah melihat seseorang yukarriru ruku' ba'da tulu'il fajri orang itu mengulang-ulang ruku mengulang-ulang ruku setelah eh, terbit fajar jadi Sa'id bin Musayyab rahimah, uh, eh, rahimahullah ta'ala suatu saat pernah melihat seseorang yang melakukan ibadah tapi sholat tapi rukunya diulang-ulang ya Tanahahu kemudian beliau melarangnya Faqala rajul Orang itu berkata, "Ya Aba Muhammad, ayu'azzibuni ayu'azzibuni Allahu ala salah?" Wahai Aba Muhammad, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengazabku karena salat? Ya. Maka Sa'id bin Musayyab rahimahullah menjawab, لا ولكن يعذبك الله بخلاف السنة tidak Allah tidak mengazab seseorang Allah tidak mengazab anda karena sholatnya tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengazab anda nanti karena menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa wasallam Tentang hal ini Syekhul Albani rahimahullah ta'ala berkata وهذا من بدائع أجوبة السعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو سلاح قوي على المبتدئة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم باسم أنها ذكر وصلاة ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك tentang kisah ini yang ada dalam Sunan Ad-Darimi rahimahullah. Syekh Albani rahimahullah taala berkata, ini merupakan keindahan dari jawaban Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Ini merupakan senjata yang kuat atas mubtadi'ah. yang mereka menganggap baik banyak dari bid'ah yang mereka lakukan. Dengan alasan ini merupakan zikir atau sholat. Kemudian mereka mengingkari ahli sunnah yang melakukan pengingkaran terhadap hal tersebut. Sekaligus mereka menuduh ahli sunnah bahwasanya ahli sunnah mengingkari zikir dan sholat. Padahal hakikatnya Ahlu sunnah mengingkari penyelisihan eh, penyelisihannya mereka terhadap sunnah Nabi SAW dalam zikir dan sholat dan yang semisalnya bukan mengingkari zikir dan sholatnya lihat ini sesuatu, sesuatu yang sangat-sangat indah ketika orang itu dilarang dari melakukan rukuk berkali-kali oleh oleh Sa'id bin Sayyid dia menjawab dia berkata ya Aba ya Aba Muhammad ya apakah Allah mengazabku karena sholat Abu Sa'id berkata Sa'id uh, eh, Ibnu mengatakan bukan bukan karena itu tetapi Allah akan mengazab engkau karena engkau menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contoh yang lain contoh yang lain sebagaimana dikatakan Abu Bakar Al-Khallal dalam Jami' dengan sanadnya Eh, anna rajulan ja'a ila imam Malik rahimahullah taala. Ada seseorang yang mendatangi Imam Malik dia bertanya kepada Imam Malik, "Min aina uhrim?" Imam, dari mana aku ihram? Hari ini mau melakukan uh, umrah ke Mekah dari Madinah. Kalau dari Madinah, kata orang tersebut dari mana aku ihram? Imam ya, Malik berkata minal miqat alladhi waqata Rasulullah SAW ahrama minhu. Dari miqat yang telah Rasulullah SAW mencontohkan. Mencontohkannya dan Rasulullah SAW telah melakukan ihram darinya. yakni dari Bir Ali. Kalau di Madinah dari Bir Ali. Faqala rajul orang itu berkata, "Fa in ahramtu min ab'an minhu." Kalau saya ihram dari yang lebih jauh dari itu, dalam sebagian e, buku yang saya pernah e, baca ya. karena itu berkata saya akan ihram dari masjid min indi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masjid dari sisi dari sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Imam Malik berkata kata Imam Malik la arazalik aku tidak e, berpendapat demikian ya la taf'al maksud jangan lakukan ya maka orang tersebut berkata, maka akroh min zalik, apa yang kau tidak sukai dari hal itu? Imam Malik berkata, akrohu alaikal fitnah. Aku khawatir fitnah menimpa anda. Orang tersebut berkata, wa ayu fitnatin fi ziyadil khair. Fitnah apa dalam masalah kebaikan yang ditambah? Ya. Imam Malik ber, eh, orang itu berkata, ini kan tambahan kebaikan beberapa <laughs> Ya. Imam Malik berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an an an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun 'alim." Falyahdharil ladzina yukhalifuna an Hendaknya orang-orang yang menyelisih perkara Rasulullah SAW itu hati-hati takut dari ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. kata Imam Malik terus berkata wa ayu fitnatin akbar min annaka khassasta bi fadlin lam yakhtas bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fitnah apa yang lebih besar daripada anggapan Anda engkau mengkhususkan sesuatu keutamaan yang tidak pernah dicontoh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain ayu fitnatin a'zam min antara anna ikhtiyaraka li nafsika khairun min ikhtiyarillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fitnah apa yang lebih besar daripada anda menyangka bahwa apa yang anda pilih itu lebih baik uh, daripada pilihan Allah dan Rasulnya ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat saya kembalikan kepada akhuna nah selama warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya masih Akidah, dengar maupun pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Demikianlah pemaparan dari materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi. Al-Sihafidahullah Ta'ala, sungguh pembahasan yang sangat menarik dan bermanfaat. Lalu bahasan ada waktu ke bil aslain seruan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan telah dijelaskan beberapa tadi khutbah bidah dan juga sabuduhur bidah. Demi khotul Islam azakumul jamian, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan dapat menghubungi melalui telepon 6543 atau SMS 081317776543. Baik, untuk Pertanyaan pertama kita bacakan, pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Kita bacakan Ustaz dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah dalam Al-Quran menggambarkan akan para sahabat yang mulia dengan mengatakan mereka keras terhadap orang-orang kafir dan berlemah lembut terhadap sesamanya. Pertanyaannya, apakah sikap kita terhadap para pelaku bid'ah uh, pada saat ini apa kita juga harus bersikap tegas terhadap mereka jazakallahu khair. Nah. Uh, fi atas uh, ikhwan yang bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya yakni para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain Allah sifatnya syidda wa kufar keras ya atas orang-orang kafir dan lemah lembut terhadap sesama mereka hmm. kemudian apakah ini dalil untuk kita keras terhadap orang atau al bid'ah tentunya ya ini bukan dalil akan kita berkeras-keras kepada al bid'ah tentang ahlul bid'ah secara khusus dibahas oleh para ulama ya, tentang sikap dari ahli sunnati wal jamaah seperti apa yang ditulis oleh eh, Dr. Ibrahim Rahili Hafizahullah Ta'ala Mawqif ahli sunnati wal jamaah min ahli ahwa wal bidah sikap ahli sunnati wal jamaah dari ahli ahwa wal bidah ya. sikapnya adalah dilihat dari sisi banyak sisi ya dan itu kembali kepada maslahat dan mudarat karena Islam dibangun di atas maslahat dan mudarat <clears throat> yang dilihat jadi antaranya adalah e, ketika ahli bid'ah itu banyak ahli bid'ah itu banyak ya itu kita punya sikap lain artinya e, dari sisi tahzir kemudian dari sisi e, dakwah lemah lembut kita ya lebih diutamakan. Ya. Jadi ketika al-bid'ah itu sedikit, seperti di zaman Rasul, eh, di zaman para sahabat, ya, maka diterapkan diterapkan eh, tahwir, ya, boikot kepada al-bid'ah ini bisa, atau kepada eh, di zaman tadi. Jadi ketika di zaman ahlul bid'ah banyak sunnah eh, terasing dia mengamalkan sunnah sedikit <clears throat> maka eh, dahulukan ya, al, al asl dahulukan kita lemah lembut kepada al bid'ah ya, kemudian mengajarkan mereka tentang Quran dan sunnah dan mendakwai mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, untuk e, meninggalkan bid'ah dan bersabar. Ya, bersabar. Jadi ketika kemungkaran itu banyak, ya, kita lemah atau yang sunnah lemah, maka bersabar dengan sabar yang jamil, dengan sabar yang indah. Allah alam Barakallahu atas jawabannya Ustaz. Uh, kembali kita bacakan pesan singkat sebelum kita beralih pada pertanyaan melalui telepon dari Bapak Nurdin di Magelang, beliau eh, bertanya bagi Assalamualaikum Ustaz, bagi orang yang senantiasa berbuat bid'ah, apakah semua amalannya akan tertolak? Sekalipun amalannya itu ada yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, barakallah. Jawabannya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Yang ditolak adalah amalan yang bid'ah. Adapun seseorang yang beramal ya, dengan amalan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka diterima, maka diterima. Jadi kalau seseorang eh, dia melakukan bid'ah, ya, dia melakukan bid'ah, maka bid'ahnya tidak diterima. Tetapi di, di suatu saat misalkan dia melakukan perbuatan yang memang dia itu tahu ini sunnah dan betul sesuai dengan sunnah maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi perlu diketahui bahwa uh, sebagaimana kebaikan bisa menghapus keburukan keburukan pun bisa menghapus kebaikan oleh karena itu hendaknya apabila kita mengetahui saudara kita yang melakukan bid'ah maka kita berusaha untuk mengangkat mereka menolong mereka mengentaskan mereka dari kebid'ahan dengan cara yang lemah lembut Allah alam Nah, terima kasih atas jawabannya. Kemudian bagi Anda, silakan Anda dapat bergabung melalui line telepon 021 823 6543. Kita angkat panahnya dari telepon yang pertama. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan siapa di mana? Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Di Bekasi. Iya, nah, silakan pertanyaan. Uh, eh, saya mau menanyakan masalah sholat hajat, apakah itu hadisnya soheh atau enggak gitu? Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas saksinya? Iya sholat hajat tidak ada sunnahnya ya jadi setelah anak sholat hajat, eh, hajat itu tidak ada sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu tidak uh, mencontohkan sholat hajat kalau mau sholat tahajud atau sholat istikharah kalau kita ada hajat ya kalau kita ada kebutuhan atau hajat itu malah dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk uh, eh, istikharah Allah alam Baik. Kemudian silakan di belakangnya dapat menghubungi kembali 6543. Iya. Halo. Halo. Iya, silakan dengan siapa di mana? Dengan Ahmad Maksum. Iya Bapak Ahmad Maksum. Sebelumnya mungkin dapat dikecilkan volume radio ataupun televisi Anda. Iya. Baik, silakan. Iya, Pak. Halo, Tan. Halo, silakan. Nah, kayak hal rumah. Alhamdulillah tayyib. Wa ant wa anta? Baik. Bukhair. Baik, Ustaz. Baik. Kan Halo. Dari mana? Halo, Ustaz. Min aina? Min min Blitar. من Sumatera. Min من سماترا طيب تفضل بالعربية ما في مشكلة نعم Lah, di Indonesia Pak tadi, Ustaz. من إندونيسيا لا بس Nah. Nah, kalian Ustaz jawab eh, apakah bid'ah itu semuanya sesat ya Ustaz? Baik, halo. Ibu pertanyaannya? Sudah? Halo. ada lagi? Apakah bid'ah itu semuanya sesat? Hmm. Katanya kulu bid'atin dolalah ya Ustaz ya? Iya, betul. Nah, sedangkan kata-kata kulu bid'atin itu Mm-hmm. Mengandung apa ya? E, kan sebenarnya kalau di dalam nahwu kulu min bitatin gitu ya. Dapat iya, ya, iya Ya sudah. Ya. ya. Tapi minta keterangan apa setiap bid'ah itu semuanya susah ya Ustaz. Iya. Barakallahu Ya terima kasih atas interaksinya. Ya syukur ya Ustaz ya. Apa? Rasa yang sana. Baik. Apa? Eh, Sumatera ya <laughs> saya dari Sumatera Barakallahu fiqh akhi yang bertanya Hayakallah eh, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam sebuah hadis ya eh, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah ya Rasul berkata bahwa sesungguhnya setiap e, hal yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. E, yang ditanyakan apakah setiap bid'ah itu sesat? Jawabannya iya. Karena kullu di situ itu e, artinya keseluruhan. Ya. Dan ini yang dipahami oleh para ulama ya. Kalimat kulnya itu e, menunjukkan keumuman. Kul menunjukkan keumuman jadi setiap bid'ah itu sesat. Ya. Dan e, seperti lafal kullu nafsin za'iqatul maut katakan. Setiap e, makhluk yang bernyawa atau setiap manusia itu akan merasakan kematian. Apakah kita bisa e, meyakini bahwa ada di sana manusia yang tidak mati? Ya. Kullu di sini sama ya setiap hulu ya itu mem, mem, memiliki makna umum kecuali kalau kecuali kalau ada dalil misalkan yang mengeluarkan keumumannya tapi kalimat kulu bid'atin dhalalah tidak ada dalil yang mengeluarkan keumuman dari bid'ah oleh karena itu ulama mengatakan tidak ada yang namanya bid'ah hasanah ya Allah alam Baik, terima kasih atas jawabannya. Kembali uh, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Kita bacakan. Nah, Assalamualaikum uh, saya mendirikan majelis yang tiap malam Jumat kami membaca tahlil. Iya. Dikir dan yasin. Saya bertujuan supaya saya bisa belajar dari teman-teman untuk mengaji. Tapi baru-baru ini saya mendengar bahwa tahlil itu ia mengajarkan para wali dari Jawa dan mereka bilang yang kami kerjakan itu bid'ah. Mohon penjelasannya terima kasih. Dari Darmaji di Papua. Ya, tentang hari eh, ini ya ibadah ya. Baik, untuk menjawab ini, eh, saya akan jawab lebih luas ya untuk memahami eh, sebuah amalan itu dikatakan eh, sesuai dengan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam kata ulama apabila terwujud empat hal eh, enam hal apabila terwujud enam hal ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi rahimahullah taala yakni hal yang pertama eh, harus sesuai sebabnya Sebabnya, ya, apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dihubungkan dengan sebab yang e, tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah e, bid'ah atau tidak ada sunnahnya dari e, eh, Rasulullah alaihi wasallam dan tertolak. Ya, dan tertolak. Ya. Jadi kalau seseorang melakukan ibadah dikaitkan dengan sebab tertentu, maka ini tidak ada e, sunnahnya. Ya, pasti sebabnya itu harus dari syariat Islam. Sebabnya ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sisi e, jenis, ya, kalau seseorang beribadah, ya, kemudian jenisnya tidak sesuai dengan syariat juga tidak terima seperti misalkan seseorang eh, berkorban jenisnya masih dengan hewan ternak tapi ada orang yang berkorban dengan kuda misalkan ya maka tidak terima karena ber ber ber berbeda lah jenisnya kemudian dari sisi kadar ya jadi kalau misalnya kadar seperti seseorang yang sholat yang ketiga ini ya yang sholat eh, subuh tiga rakaat sholat subuh tiga rakaat diterima tidak? tidak tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kadarnya tidak sesuai dengan syariat yang keempat kesian dari sisi kesiatnya juga harus eh, disamakan dengan syariat kalau ada seseorang berwudu dia cuci atau dia usap kepalanya dulu kemudian e, berkumur-kumur kemudian e, apa namanya nyuci kaki, kemudian terakhir nyuci tangan. Ya, diterima tidak? Dia diterima karena apa? Karena dia sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekiatnya salah. Ada orang sholat rukuk dulu kemudian eh, apa berdiri baca al-fatihah kemudian baca surat tidak eh, diterima tidak sholatnya tidak, tidak, tidak, tidak diterima kemudian zaman ya harus sesuaikan dengan zaman. Ya, waktunya seperti seseorang misalkan e, sholat duha di malam hari kan nggak bisa diterima. Atau misalkan e, melakukan ibadah haji ya di bulan di bulan Ramadan misalkan begitu. Hukufnya di Arafat, Arafatnya tanggal 9 Ramadan misalkan kan diterima. Harus sesuai dengan e, eh, zaman yang diketuai oleh Eh, syariat ya jadi harus sesuai kemudian yang keenam harus juga sesuai dari sisi tempatnya tempat ibadahnya tempat ibadah yang seperti tawaf adanya di Ka'bah tak boleh orang tawaf di masjid eh, walaupun di masjid di Jakarta masjid yang besar tawaf sekali tidak bisa ya di eh, koid-koid ini atau aturan-aturan ini mesti kita kembalikan ke syariat seperti tadi permasalahan e, baca di malam Jumat ya. Malam Jumat e, jasinan ya. Dia melakukan ibadah itu diikat dengan waktu tertentu. Kemudian sebab tertentu sebabnya karena malam Jumat ya dan seterusnya ya. Apakah ini pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW? Kalau tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW, maka tidak bisa dilakukan, tidak diterima, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada tanda dari kami maka ter tertolak. Ya. Dan ini yang harus kita perhatikan dari perkara-perkara yang e, baru dalam masalah agama yang harus kita hindari. Allah alam Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan uh, bagi Anda yang bergabung melalui line telepon 0218236543 kita angkat. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di sana, Bapak? Dengan Arif di Palangkaraya kali ini. Iya, iya, silakan. Silakan. Iya. Silakan Pak Arif. Oh iya, mau tanya Pak ini Pak Ustaz. Silakan. Iya. Oh, lebih utama mana? belajar sampai tengah malam. Iya. Tapi nggak sholat tahajud. Iya. Sama belajar tidur lebih awal. Iya. Tapi sholat tahajud. Iya. Hmm. Itu ada Pak Ustaz. ya Sudah itu ya Pak Penjelasan. Ya, itu aja cukup. Terima kasih. Baik. Pak Arbi Palangkaraya. Iya, untuk Pak Arbi Palangkaraya. Wallahu a'lam Saya tidak bisa jawab. Ya. Mana yang lebih utama belajar sampai tengah malam, kemudian tidur eh, di awal waktu, kemudian apa namanya bangun tahajud. Tetapi sebaik-baik e, kita adalah bisa sholat tahajud, bisa sholat tahajud di malam hari, ya walaupun e, dua rakaat ya kemudian bisa juga talabul ilmi di malam hari talabul ilmi di malam hari ya para ulama ya mengatakan saya lebih misalkan lebih suka belajar lebih suka belajar e, apa namanya daripada sholat malam semalam penuh ini tidak tidak mengat, tidak menafikan apa namanya tidak menafikan mereka tidak sholat malam tidak apalagi sholat witir apalagi sholat witir ya tetap mereka jaga ya jadi untuk kita untuk siapapun kita hendaknya mengambil dari setiap ibadah ya Eh, sesuai dengan kemampuan kita dan uh, sesuai dengan uh, apa ketenangan hati kita dalam melakukan ibadah. Karena kalau misalkan <clears throat> kita pun tidak belajar, sholat terus ini kan ya saat sholat malam terus ini pun kurang tetapi ini dituntut ya tapi kalau e, kita misalkan belajar terus tidak mengamalkan juga ini keras hati seseorang hati orang ya oleh karena itu digabung duanya boleh ilmi terus belajar cukupnya e, eh, kemudian sholat dua rakaat. Adapun bagus atau lebih bagus, bagus yang mana? Allahu alam. Saya tidak bisa menjawabkan yang lebih bagus dari kedua yang ditanya oleh uh, Pak Arif ya. Allahu alam. So. terima kasih. Ya. Uh, kembali uh, layanan telepon 021 823 6543 silakan. Halo. Ya sudah masuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana bapak? Pak Rasid di Jakarta Pusat. Silakan Bapak, silakan Pak Rasid. Uh, ah, begini Pak Ustaz. Iya. Yang disebut tadi apa amalan yang tidak ada contoh kan terkolak Iya. Atau apa tadi bahwa rodun ya. Iya. iya. Nah apakah pengertian tertolak ini sampai kepada berdosa? Iya. Uh, terus yang kedua Pak Ustaz, orang iya. yang salat pakai usoli itu yang kan tidak ada contoh apa ini termasuk yang tertolak atau uh, bidah ringan atau gimana Pak Ustaz ya? Mohon penjelasan. Iya, yang iya, hmm, apa? Yang, apa? Uh, eh, Sholat pakai usoli. Iya, iya. Ya. Yang dilafazkan itu usoli fardu. Iya, iya. Iya, pertanyaannya? Iya, apa ini kan tidak ada contoh. Iya apa termasuk bidah juga apa bidah ringan atau bagaimana mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya untuk masalah tertolak <clears throat> eh, sebuah amalan dan dosa ya iya. ini sesuatu yang mesti kita jawab ya seseorang yang melakukan sebuah amalan kemudian diketahui bahwa bid'ah itu kata ulama bertingkat-tingkat ya ada bid'ah yang mengkafirkan ada bid'ah yang tidak mengkafirkan ya ada di antara kita yang tidak mengkafirkan pun eh, ibadah itu bertingkat-tingkat jadi tidak kita sama ratakan ya jadi ada yang besar ada yang kurang dari itu dan seterusnya tentang bidah ini bertahap seperti kebaikan kebaikan juga memiliki derajat derajat maka maksiat pun berderajat dan bidah pun berderajat Allah alam Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Rasul di Jakarta. Satu pertanyaan uh, yang telah datang. Terakhir. Baik. Dari pesan singkat kita bacakan dari Bapak Megi di Pagar Alam. Ustaz, daerah saya sering orang-orang mengadakan sumpah dengan Al-Quran di atas kepala. Kemudian dibacakan sumpah tersebut. Tolong jelaskan tentang sumpah menurut sunnah ya. dan mungkin hukumnya. Ya ya ya, Ya. E, yang saya baca dari penjelasan para ulama bahwa itu tidak ada sunnahnya, tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah kita e, Qurannya dipegang atau Qurannya di atas kepala kita. Rasul, para sahabat ketika bersumpah tidak melakukan demikian ya eh, yang perlu diperhatikan sumpah itu kita bersumpah dengan nama siapa sumpah dengan nama Allah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sumpahnya dan isi sumpahnya, kemudian perwujudan dari sumpah itu harus direalisasikan dan betul-betul dijaga. Karena apa? Karena kalau tidak direalisasikan dan diwujudkan, maka berdosa dengan dosa yang besar. Ya? Dengan dosa yang besar. Ini sumpah. Kalau banyak, banyak, banyak kata orang. Ya. Banyak di antara kita ya atau sebagian sahabat kita bersumpah dengan Quran ya atau sebagian kita ini bersumpah dengan Quran ada yang memegang sebuah jabatan baik eh, sumpahnya pakai Quran, eh, pakai Quran dan seterusnya. Tetapi ketika setelah memegang jabatan dia melakukan perbuatan yang mungkar, ya, eh, korupsi dan seterusnya. Ya, ini sumpahnya dikemanakan? ya ini yang mesti kita perhatikan inti dari permasalahan sumpah adalah bukan itu ya tetapi eh, kita hendaknya mengagungkan sumpah itu karena kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala apalah artinya yang memegang Quran eh, meletakkan koin kepala kalau kita menginjak-injak sumpah itu tersendiri selain sumpah, sumpah seperti itu tidak ada contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat kita saya, saya mundur, eh, mundur diri subhanakallahumma bihamdika subhanallahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam azabullah jami'an. Pemirsa Roja TV maupun pendengar